Perlu diketahui bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah seperti yang difahami oleh Khalaful ummah itu tidak hanya masalah manhaj sikap kita kepada ahlul bidah sikap kita kepada hizbi dan yang lainnya. Tidak hanya masalah itu. Masalah rumah tangga juga demikian. Masalah bertetangga, bermuamalah juga seperti itu. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu untuk mengikuti sahabat itu di dalam menjalani Islam dalam menjalani agama Allah yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah itu sifatnya umum apa saja yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahlu sunnah seharusnya terdepan di dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah tersebut yang difahami salahul ummah oleh karena itu, maka pada kesempatan sore ini kita mendapatkan penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah terkait bimbingan kita dalam bertetangga sikap-sikap kita kepada tetangga. Yang jelas perintah Allah dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat ke-36 itu wabah. Setelah Allah memerintah untuk beribadah kepada Allah, murni mentauhidkan Allah. Kemudian Allah perintah agar betul-betul mentauhidkan Allah dan beribadah dan melarang berbuat syirik kepada Allah juga memerintah berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat seterusnya dan seterusnya sampai di situ ada kalimat wal jari bil kurba wal jari junub. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada tetangga dekat dekat dari sisi tempat dekat dari sisi kekerabatan hubungan masuk. Juga tetangga junub, tetangga yang jauh, jauh dari sisi kekerabatan, jauh tempatnya, dan secara umum tetangga selain kerabat yang mencakup di situ ada muslim dan non muslim oleh karena itu, ikhwati fiddin, a'azzani wa zakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam juga terkait bimbingan beliau kepada umatnya untuk menjadi tetangga yang baik dan berbuat baik kepada tetangga menjadi bagian daripada komponen tetangga yang baik baik menurut syar'i dan antum akan memahami biiznillah apa balasan baiknya apa balasan mulianya ketika berbuat baik kepada tetangga dan sebaliknya naudzubillah apa terhinanya dan apa jeleknya, apa hukumannya dari Allah dan Rasulnya bagi yang berbuat jelek kepada tetangganya. Ingat ahlu sunnah terdepan di dalam berbuat baik secara umum. Imam Bukhari rahimahullah dalam Adabul Mufrad menjelaskan dalam babnya bab khairul jiron bab sebaik-baik tetangga hadis ini diriwayatkan oleh beliau dalam Adabul Mufrad dan hadis ini sahih dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dari sahabat Abdullah ibn al-Amr ibn al-As radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jiran indallahi khairuhum li jarihi Rasul menyatakan Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik sahabat, sebaik-baik, sebaik-baik, yaitu persahabatan. Sebaik-baik persahabatan adalah yang terbaik kepada sahabatnya. Sebaik-baik persahabatan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik terhadap sahabatnya. Antum perhatikan di sini. Antum perhatikan di dalam hadis ini ada kalimat indallah. Ada kalimat indallah sebaik-baik persahabatan di sisi Allah adalah yang terbaik kepada sahabatnya dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik kepada tetangganya. Ingat, makna baik adalah tetap dalam koridor syar'i. Sangat mungkin menurut manusia atau kita hal itu baik setelah diukur setelah dicocokkan dengan kacamata syar'i ternyata tidak. Sehingga kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini, hadis ini adalah kebaikan menurut syar'i. Jadi yang terbaik persahabatan di sisi Allah ketika dia baik kepada sahabatnya. Yang terbaik tetangga di sisi Allah adalah yang berbuat baik kepada tetangganya. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita bahwa sahabat sahabat persahabatan dianjurkan dalam hadis ini untuk dihormati sahabat seiman. Sahabat seiman dihormati, dimuliakan. Oleh karena itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain menyebutkan riwayat Imam Qayyalisi dan juga Ibnu Ya'lam meriwayatkan dan Tabrani dan Hakim Baihaqi dari jalan Mubarak ibn Khawalah dari Sahabat, dari Anas bin Malik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disahkan oleh Syekh Albani. Mataha barrojulani kata Rasul illa kana afdaluhuma asadduhuma hubban li sahibi. Tidaklah dua orang laki-laki tidaklah dua orang manusia tentu laki atau perempuan Nah, melainkan yang paling afdol dari keduanya itu adalah yang paling cinta kepada sahabatnya. Ini penting digaris sebeli bahwa dua seorang yang bersahabat ada dari keduanya ini mana yang paling afdol Mana yang paling mulia adalah yang lebih mencintai kepada sahabatnya. Seandainya kita terangkan lagi, misalnya A dan B atau Muhammad dan Abdullah saling mencintai karena Allah dua ini. Dalam praktek kehidupan dia sebagai sahabat dua orang ini yang saling mencintai karena Allah ini itu nilainya Abdullah misalnya 90 yang Muhammad 95 yang paling abdul adalah Muhammad dari keduanya tersebut sama-sama abdul ya tapi lebih abdul lebih mulia lagi yang lebih cinta kepada sahabatnya ikhwati din azan ingat bahwa kecintaan ini murni karena Allah, tidak ada tendensi duniawi. Karena kalau ada tendensi duniawi bukan karena Allah, siap-siap kecewa. Siap-siap berantakan persiapan untuk mengalami kecewaan Jika persahabatannya, kecintaannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, seorang sahabat yang cinta karena Allah tentu berjalan di atas rel syar'i. Berjalan di atas rel syar'i. Apa yang kita ketahui dari kebaikan Al-Quran ayat ini tafsirnya demikian dengan tafsir yang sahih kita faham karena kita belajar menurut ilmu sehingga kita punya keilmuan tentang ayat ini yang bermakna demikian, tafsirnya demikian, sampaikan kepada saudara kita sebagai bukti kita cinta kepada saudara kita karena Allah. Kita punya pengetahuan, kita belajar ilmu agama Allah hadis yang sahih dalam bab ini dan itu betul-betul benar pemahamannya itu sebagaimana dipahami oleh para sahabat para tabiin dan para ulama ahlus sunnah dari hadis tersebut faedahnya ini ini ini sampaikan ke saudara kita sebagai wujud bukti kita cinta kepada saudara kita kita tahu ini ayat Al-Quran surat ini ayat sekian Naam, larangan berbuat demikian dan ini hukumnya haram dengan pemahaman yang benar seperti difahami oleh salaful ummah sampaikan ke saudara kita sebagai bukti cinta kita kepada saudara kita agar dijauhi ini adalah maksiat ini haram ayatnya ini tafsirnya ini min fadlik dijauhi kita tahu hadis yang sahih ini haram ini melanggar ini maksiat ini dosa sampaikan Ya akhi, ini haram, ini masjid, ini dosa. Sudah bukti kita cinta kepada saudara kita karena Allah. Kita tahu bahwa kita punya kelebihan sesuatu pada diri kita. Apakah kelebihan harta, pikiran, mungkin juga ilmu, sampaikan berikan ke saudara kita yang membutuhkan sebagai bukti kita cinta kepada saudara kita karena Allah. Dan seterusnya dan seterusnya sehingga sampai pada titik yaitu betul-betul cinta karena Allah dan benci karena Allah itu sudah betul-betul persahabatan yang langgeng dalam bahasa kita langgeng terjalin tercipta dengan baik jika karena Allah biiznillah. Wadah. As-sahibu kata Syekh yaqa al adna wal a'la wal musawi fi suhbatihi dinan au dunya safaran au hadaran fa khairuhum indallah manzilatan wa thawaban fi mas tuhiba aktsaruhuma naf'an li sahibih. Nah, maka namanya sahabat itu terkadang di bawah dia apakah itu usia atau kemampuan atau keutamaan atau di atasnya dia kemampuan atau keutamaannya atau sederajat dalam persahabatan terkait dunia dan agamanya dunia dunianya atau ketika dia bepergian atau ketika dia bertetangga tinggal bersama dia tidak bepergian yang terbaik dari mereka ini di sisi Allah posisinya adalah dan yang terbanyak pahalanya adalah yang ketika persahabatan itu yang paling banyak memberikan manfaat kepada saudaranya. Khairukum anfa'akum minna. Yang terbaik di antara kalian yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Wadah. Maka ikhwati bidin A'azari wa di sini perlu kita ketahui bahwa syariat ini betul-betul menganjurkan untuk memperhatikan sahabat dan tetangga hadis tadi yang disebutkan memperhatikan dalam pengertian berbuat baik yang berikutnya, hadis ini juga menjelaskan kepada kita anjuran, dorongan, motivasi untuk bazlul ma'ruf umuman untuk mencurahkan mencurahkan segala kemampuan berbuat baik kepada sahabat dan tetangga. Oleh karena itu, kalau persahabatan itu ini betul-betul terjalin dari sisi semangatnya dan mencurahkannya untuk berbuat baik kepada tetangga maupun sahabat dan betul-betul upaya dengan serius memberikan manfaat yang diiringi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sekaligus ta'awun alal birri taqwa maka tamat suhbah sempurnalah persahabatan tersebut yang karena Allah Subhanahu wa taala terjadi. Nah, dan perlu diketahui di antaranya persahabatan yang baik itu dari sekalian tadi yang dibahas di, di awal juga termasuk juga termasuk yaitu amalan yang mulia di dalam memberikan kebaikan kepada sahabatnya amalan yang mulia di dalam mengajarkan mengamalkan kebaikan memberikan manfaat kepada saudaranya adalah mudzakaratul ilm. Memberikan pengajaran ilmu. Wa alal amal dan mencontohkan dan memotivasi untuk beramal dengan ilmu tersebut dan berdakwah di jalan Allah amar ma'ruf nahi mungkar dan selain daripada itu yang amalan kebaikan tersebut itu mutaaddi berkelanjutan kepada yang lainnya ini yang tidak kalah pentingnya agar tidak difahami bahwa persahabatan itu hanya antum butuh apa? Anak butuh kayu. Kayu untuk ini lagi bangun rumah kurang satu kayu. Oh ya Her, ini anak punya. Antum perlu apa? Anak butuh pinjaman uang 50 juta. Mungkin 4 bulan anak kembalikan. Ini. Antum butuh apa? Anak ini mau ngantar keluarga ke rumah sakit. Butuh kendaraan. Ini tujuan. Antum butuh apa? anak ini mau safar ke orang tua lagi operasi kekurangan dana sekian berapa 30 juta ini pinjam antum butuh apa anak ini mau beli baju gamis Allah uang kurang 10 ribu nih asih antum butuh apa anak ini kepingin beli rumah itu kurang 50 juta mau tak cicil selama 6 bulan nih terus demikian batu agar tidak hanya itu tapi lebih daripada itu itu juga bagian adalah muzakaratul ilm mengajari ilmu memberikan faedah amalan dakwah di jalan Allah bertahun di situ amar ma'ruf nahi mungkar jika ada kalah pentingnya tidak kalah pentingnya amal ma'ruf nahi munkar tersebut, ikhwan. Karena khotir berbahaya kalau sampai dua persahabatan atau tetangga yang tidak ada penegakan amar ma'ruf nahi munkar menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran itu diabaikan atau ditinggalkan wal billah khawatir doa oleh Allah tidak diterima Ya kan? Itu di antara ciri-ciri ahli sunnah menyeluruh menyeluruh sifatnya maka ketika kita ngerti tentang ilmunya ini ma'ruf ajak seru agar menjalani ketika kita tahu ini mungkar larang agar meninggalkan wadah Ikhwati fiddin, A'azadu wa Demikian pula bahwa tetangga pun juga seperti itu. Yang paling baik Insya Allah adalah yang terbaik dengan tetangganya. Apa perbuatan baik kita kepada tetangga? Jangan hanya difahami tetangga sakit, ya dibantu, dibawa ke rumah sakit, diobati. Tetangga butuh makan, ya dikasih makan. Tetangga butuh memperbaiki rumah, ya kita gotong royong. Tetangga begini, ya demikian. Agar tidak demikian saja dipahaminya juga termasuk berbuat baik kepada tetangga adalah kaful azanhu, tidak mengganggu tetangga dan bazlul ma'ruf min ilmin wa ghairihi berupaya untuk memberikan kebaikan baik ilmu atau yang lainnya. Dikatakan ma'ruf adalah ma'urifa hasanuhu inda syar'i wal akal. Dikatakan ma'ruf baik itu adalah apa yang dinilai baik oleh syariat dan akal sehat. Berikan untuk tangganya. Naam. Demikian pula dari sisi satu sisi bahwa tentu seseorang itu bertingkat-tingkat kemampuannya. Bertingkat-tingkat kemampuannya. Maka apa yang dia miliki, yang dia mampu, berikan untuk tetangganya. Untuk tetangganya. Yang paling didahulukan adalah tetangga terdekat yang dari kerabat yang paling diutamakan tetangga dekat yang dari kerabat saudara family kalau bahasa kita kekerabatan kekeluargaan yang ada hubungan rahim itu yang paling diutamakan untuk mendapatkan yaitu perlakuan baik perbuatan baik dari kita karena kalau kerabat itu kita punya kewajiban dua untuk berbuat baik satu karena kerabatannya, dua karena tetangganya, tiga bahkan karena Islamnya ketika dia muslim. Karena Islamnya. Nah, oleh karena itu adanya ta'awun alal diri wa taqwa <coughs> itu sangat ditekankan terhadap tetangga. Maka ikhwati Azad Islam datang dalam keadaan menjelaskan amalan-amalan yang bisa mendekatkan hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Dengan berbagai macam amalan-amalan yang syar'i. Apakah itu wajib atau sunnah atau keutamaan-keutamaan yang lain yang dianjurkan dalam syar'i? sehingga Allah tabaraka wa taala membalas kesempurna sempurnanya kelak di hari kiamat terkhusus. Oleh karena itu, ingat hadis tadi. Persahabatan yang terbaik di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap sahabatnya. Tetangga yang paling baik di sisi Allah yang paling baik terhadap tetangganya. Naam, oleh karena itu, sangat diharapkan kita memiliki tetangga yang soleh, tetangga yang baik. Disebutkan dalam hadis juga riwayat Imam Bukhari dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Bani dalam Sahih Dabul Mufrad dari Nafi ibni Abdullah Eh, Nafi ibn Abdul Harith dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, beliau bersabda, min saadatil mar'i al muslim al maskanul wasi wal jarus salih wal markabul hani di antara kebahagiaan seseorang muslim adalah ketika memiliki rumah yang luas, ketika memiliki tetangga yang soleh, ketika memiliki kendaraan yang nyaman. Dalam riwayat lain, ketika memiliki istri yang solihah. Ini di antara kebahagiaan seorang muslim. Ikhwati fiddin, a'azana di dalam hadis ini kita mendapatkan penjelasan bahwa seorang hamba muslim akan bahagia dia ketika memiliki tempat yang luas, rumah yang luas. Rumah yang luas tidak harus besar, tidak harus. Jangan diartikan bahwa yang namanya rumah yang luas itu harus besar. Tetapi ini mengandung dua unsur. Unsur sisi dan maknawi. Sisi tentunya, sisi tentunya adalah memang rumah itu luar. Tahu faedahnya ketika rumah luas tersebut itu bisa menyambut tamu dengan baik, bisa menampung tamu dengan baik, dan selain daripada itu untuk kebutuhan-kebutuhan kebaikan karena luasnya rumah tadi. Sudah sehingga tidak memberatkan dan menyulitkan sohibul baik tuan rumah di dalam menyambut tamu tersebut tidak terganggu. Yang kedua, adalah rumah luas itu yang bisa menutup aurat dan juga secara maknawi adalah rumah yang di situ bersih dan dibacakan Al-Quran dan sholat-sholat sunnah. Nah, itu maskanul wasit secara fisik secara zuhir naam besar sehingga bisa menampung kamu dan yang lainnya dan yang lainnya dan yang lainnya secara ba'dawi adalah tertutup auratnya sekaligus dibacakan Al-Quran di dalamnya, sholat sunnah di dalamnya, bersih. Bersih. Nah, kemudian juga wal jarus soleh, tetangga yang soleh. Tetangga yang soleh itu bagian daripada kebahagiaan seorang muslim ketika mendapat tetangga yang soleh. Kenapa? Karena yu'inu ala ta'at. Tetangga yang soleh itu akan membantu untuk menjalani ketaatan kepada Allah dan membantu untuk beramar ma'ruf nahi mungkar secara syar'i. Itu diantara antara faedah kemuliaan, kebahagiaan punya tetangga yang soleh. Markabul hadi, kendaraan yang nyaman. Kendaraan yang nyaman, ingat tidak harus yang mahal. Yang buahku tidak harus itu naam. Ketika dia membeli dalam kondisi dia mampu, lapang tidak memaksakan diri itu bagian dari bentuk markabul hali sederhana tetapi nyaman dikendarai, diservis dengan bagus, tidak macetan. Ini masalahnya. Tidak macet di tengah jalan. Itu masuk martabul hari Tujuannya apa? Untuk membantu dia di dalam melaksanakan hal-hal yang baik. Nih, contohnya antum dari Kerawang misalnya, Kerawang ke sini. Nah, menggunakan sepeda motor walaupun tahun 80 tapi diservis dengan bagus dan rapi. Nah, dan nyaman nikmat itu lebih cepat nyampainya daripada Innova 2000 17 yang penyok kabeh mestinya di wis karu-karuan lu kenapa ada karuan ya habis nabrak bu kemudian radiatornya penyet nggak diapa-apain jalan siapa yang dapat maslahat siapa yang dapat ilmu duluan yang 80 di servis bagus enak tadi daripada yang penyok-penyok tadi itu sampai di tol tangkap polisi lo kenapa lah plat nomornya jatuh nah kena kesabaran eh, pulang pulang pulang pulang balik balik ke rumahnya nah begitu selesai taklim baru datang dari mana memperbaiki mobil tahun berapa 2017 kenapa nabrak bu kenapa ikat polisi kenapa kelasnya jatuh. Antum tahun 80 sudah terus. Nyampe uh sebelum mulai taklim sudah datang duluan. Maslahat siapa antum? Nah, ada saudaranya dari jauh datang. Dari Jawa Timur datang ke Karawang atau ke Cikarang. Naik kereta api. Perjalanan ditempuh setengah jam dari tempatnya ke stasiun kereta api. Ayo, milih yang mana? Milih yang mahal tapi macetan tadi itu rusak atau yang sederhana tapi bagus, nyaman. Anu saat anak nggak milih dua-duanya terus yang bagus yang nyaman. Ya. Nah, ya apa sekarang mau disuruh pilih? Ya langsung dah, langsung, naam sekaligus jawab yang bagus, yang nyaman, yang harusat ya eh. Cepat yang satu setengah jam, 15 menit sudah nyampe di situ. Alhamdulillah. Tidak akan terlambat lah. Kalau yang mogokan yang macetan itu dapat 200 meter berebet apa businya kotor. Eh, terus apa ini? Oh, cepat-cepat perbaiki. cepat cepat perbaiki bengkel. Bengkel mungkin ya 10 menit lah cepet-cepetan. Apa itu? Loh, mandek olinya oh, bocor. Perbaiki oh, satu berapa jam. Nah, berangkat Arif, oke lagi banyak gembos karena tipi sudah tipi banyak gembos cepat cepat cepat komen 10 menit nah sampai di stasiun patah rodanya karena sudah karatan. Mau apa? Naik kereta. Jam apa Pak? Jam sekian. Sudah berangkat dari tadi. Terus inna ini markabun ghairu Markabun yang enggak hani. Makanya di antara kenikmatan, ini kan kebahagiaan seseorang ketika mendapatkan kendaraan yang nyaman dengan makna tadi. Yang terakhir, istri yang solihah. Ini Allah, dah. Kendaraan tadi minggir. BMW Pak, BMW minggir gampang, nggak butuh gampang. Istri ini yang penting. Kenapa? Istri setiap hari di rumah kumpul berdua sama istri cukup bergaul setiap hari kalau mobil Nah, kalau nggak kerja nggak apa ya di rumah nggak eh, di rumah cuma berhenti. Kalau dia safar umroh masa mau bawa mobil? Bawa istri. Ayo. Kalau gak solihah, Allah nyiksa. Nyiksa na'udzubillah. Nah, jika istri yang tidak solihah tersiksa dan mudorot. Kalau yang solihah, soalnya apa? Jelas membantu suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Namanya solihah. Menyejukkan ketika dipandang taat ketika diperintah, ta'awunnya tinggi kepada suaminya, karena istri yang solihah, nurut karena istri yang solihah, dia hanya berharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berharap berharap jannahnya, surganya. Gak ada tujuan-tujuan macam-macam. Adanya tunduk kepada Allah, dan tunduk kepada suaminya dalam perkara yang baik. Suaminya mau pergi, langsung tasnya semua lengkap. Didoakan lagi. Pulang disambut dengan baik, makanan lengkap, berhias yang cantik, yang wangi. Ayo, mau apa antum? Terserah mau apanya. Maaf. Semua siap, begini, siap, begitu, siap. Ini jambaan sang suami. Dan itu kemuliaan pada istri. Kemuliaan dunia dan di akhiratnya kelak. Oh iya ada pertanyaan yang kemarin tidak dijawab. Apakah suami istri di dunia ini bisa juga nanti menjadi suami istri di akhirat? Maaf, ketika sama-sama selamatnya ketika sama-sama selamatnya. Nah terus misalnya sekarang dia Muhammad nikah sama Fatimah umpamanya ya atau suami istri. Kemudian suaminya meninggal. Istrinya nikah lagi. Ya apa untuk? Ya apa nanti di akhirat? Ya sudah bersama yang terakhir. pertama yang terakhir jika sama-sama selamatnya. Bukan dari yang pertama punya anak banyak. Harta anaknya dua banyak. Ya, banyak dua puluh anaknya. Tapi tetap Nas menyatakan dia akan bersama dengan suami yang terakhir jika apa? Sama-sama selamatnya. Ikhwati fiddin, azan wa jarus soleh. Kita kembali kepada materi kita. Tetangga yang soleh, nikmatun azimatun, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang yang wajib disyukuri, yang wajib disyukuri. Nah, ini pembahasan kita sekarang. Kenapa demikian ya ikhwan? Karena semua itu akan membantu untuk menuju kepada kebaikan dan amalan-amalan yang baik yang soleh. Nah, oleh karena itu maka jangan sampai kita naudzubillah termasuk deretan tetangga yang tidak jelek. Terus bagaimana supaya kita mendapat tetangga yang baik ya? Itu kata orang Arab, pepatah Arab menyatakan ajar qobladar. Al-jar qabla Kalau kita ini mau bangun rumah, lihat tetangganya dulu. Jangan bangun rumah baru lihat tetangga. Lihat tetangganya. Oh, naam. Baik-baik semua, masya Allah. Ahlu sunnah semua. Ya, bangun di situ. Aljaru tetangga dulu, kau belajar sebelum membangun rumah. Kalau dia belum bisa bangun, ya ngontrak. Tetap walaupun ngontrak. Nah, lihat tetangganya dulu. Baik, waduh. Yang satu bagian ngebom ngebom bunuh diri, khawarij. Yang satu jarang pulang. Tujuh hari, empat puluh hari, tiga puluh hari, 3 bulan, 4 bulan. Betul. Yang satu lucu, Loh, maksudnya lucu. Saya hadir di pengajian. Masya Allah. Jutaan yang datang. Terus hebat. Betul-betul luar biasa. Jutaan salah tangan penuh. Manusia, banjir manusia. Iya, iya. Baik, uh, baik semua mereka itu. Baik, baik. Mereka baik semua. Masa semua itu jelek semua? Gak mungkin. Lalu ya, isinya pengajiannya apa? Waduh, pokoknya luar biasa. Apa pengajiannya? Lucu. Nah, nah, Uh, uh, uh, uh. Lucu. Innalillah. Kita nunggu ayat mana yang tafsirnya kayak apa? Hadis yang sahih, siapa penjelasannya? Kita nunggu itu. Dadak no. Ternyata isinya lucu melawak tidak ada hadis wala ayat yang sahih ditafsirkan tidak ada itu tetangga yang berikutnya apa enggak sumpah itu nah, datang ke rumah merakit bom nah begitu datang lagi besoknya teriak-teriak kencang Tolong pulang kenapa? Suami yang udah tiga bulan nggak pulang. Ngapain? dia ya itu nggak tahu keliling kemana-mana itu bawa kompor dan yang lainnya usah tuh pokoknya sudah. Duh, kompornya dibawa di dalam rumah. Enggak beli lagi. Pasti innalillah. Oh, ya Rasul. Duh. Nah, yang satu ribut datang sudah mulai dari pas maghrib sampai jam 9 tadi itu grup yang lucu tadi itu apa coba antum? Gak bingung. Nah, yang soleh gak gitu. Nah, wah dari situ soleh tapi rusak ruwet. Itu namanya tok soleh, pak soleh. Tapi alirannya sama harga Jelas akan membantu ketaatan kepada Allah. Tahunya gampang, mudah, Nah, oleh karena itu <clears throat> juga sebaliknya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban dan Abu Nu'aim dan haji yang disahihkan oleh Syekh Albani arbaun minas syaqawa yaitu empat perkara dari kecelakaan atau kesedihan seorang yaitu ketika memiliki tetangga yang jelek naudzubillah ketika memiliki istri yang jelek naudzubillah tidak boleh. ketika memiliki kendaraan yang jelek juga tadi ya dan rumah yang sempit yang tidak bersih yang tidak ada bacaan Al-Quran dan sholat-sholat sunnahnya naudzubillah atau sempit dengan maal sesungguhnya nah. biar tidak penasaran maksudnya ya saat anak kan anak kan apa namanya uh, punya mertua juga punya orang tua rumah anak hanya ukuran empat kali delapan. nah case ini maksudnya masa anak harus jadi orang jelek bukan kira-kira ketika mertua antum dan orang tua angkum bareng datang tahu di mana? mana lebih nyaman ketika luas Oh itu tapi ya itu maksudnya. Jelek? Enggak, ada yang bilang jelek kamu celaka karena mungkin Enggak ada. Itu maksudnya. Bukan penghinaan, bukan. Kenyamanan, kebahagiaan. Bisa menyambut mertua dengan baik. Pak, Bu, di sini tidurnya. Kamar ini. Bapaknya sendiri di sebelah sana. Ada tempat gitu. Istrinya sana, anaknya sini. Ada tempat apa mungkin? Karena rumah kecil, bapak mertua jadi satu dengan ibu mertua wis ini kata sama bapak ibu saya. Wis kumpul. Sama istri juga, cucu-cucu juga, anak juga di situ. Tidur semuanya. Usia 10 tahun saja pendidikan Rasul anak-anak kita dipisah ranjangnya. Nah, usia berapa? sepuluh tahun. Wafarriku kisah kata Rasulullah di antara mereka ranjang-ranjangnya. Anak-anak kita itu ketika usia 10 tahun. Maka ikhwati hidin, azanakumullah yang berikutnya kemudian Imam Bukhari mengatakan bab jarusu tetangga yang jelek naudzubillah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata karena min du'ain Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hasan. Dari Bukhari. Di antara doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jari su fi daril maqam. Fa inna jar dunya yatahawwalu. Di antara doa Rasul, ya Allah, Aku berlindung kepada engkau dari tetangga yang jelek di darul makom. Sebagian ulama menafsirkan darul makom adalah tetangga yang dia menetap di situ rumah dia. Karena kalau darul makom diartikan akhirat surga, tidak ada tetangga yang jelek di surga, tidak ada. Tidak ada tetangga yang jelek di surga, tidak ada. Sehingga Darul Makom adalah yaitu tempat dia menetap di situ. Berlindung kepada Allah dari tetangga yang jelek. Bukan orang-orang yang memegang yang tidak tetap. Ngembala sana, ngembala situ, pindah sana, pindah situ, bukan itu. Itu Darul Makom atau Makom. Sebagai menyatakan yaitu berlindung kepada Allah dari tetangga yang jelek di Darul Makom di neraka nanti, naud di neraka. Dinar, yaitu yang penduduk neraka naudzubillah. Adapun Syekh saya Ruslan menguatkan yaitu tetangga yang menetap. Kenapa? Karena tetangga di dunia maksudnya itu selalu yatahawwal. Yang berpindah-pindah itu itu tidak berubah. Sekarang ini sekarang ini minggu depan ganti lagi yang tidak demikian walhasil walhasil inti dari hadis ini adalah permohonan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilindungi dari tetangga yang jelek Allah la ya'muru bil awamirillah wa yan Tahi an nawahi. Tetangga yang jelek adalah tetangga yang tidak menegakkan perintah-perintah Allah, amar ma'ruf dan tidak pula melarang dari kemungkaran yang Allah larang. Itu tetangga yang jelek. Tetangga yang jelek. Naam. Kemudian Hadis ini doa Rasul ini menunjukkan bahwa betapa celakanya seseorang ketika memiliki tetangga yang jelek. Kenapa? Karena selalu memudorotkan, membawa mudorot, membawa mudorot. Beda dengan tetangga yang soleh, selalu membawa manfaat dan kebaikan dan mendukung amar ma'ruf nahi mungkar. Naam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang jelek tersebut, yaitu tetangga yang suka berbuat jelek kepada tetangganya. Dengan apa? Dengan lisan atau suka mendolimi, memukul dan yang semisalnya, atau dengan bentuk apapun yang berbuat jelek kepada tetangganya dari berbagai kejelekan. Ini Rasulullah berlindung kepada Allah dari tetangga yang jelek tersebut yang seperti itu. Oleh karena itu, seorang muslim wajib berbuat baik kepada tetangganya dan hendaklah menjadi tetangga yang soleh dan berbuat baik kepada tangga yang lain yaitu sabar dan menahan untuk tidak mengganggu ini semua dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan agar supaya tetangganya itu murtah tetangganya itu tentram enak nyaman walaupun itu mengganggu kita seandainya Demikian pula permasalahannya dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu bersabda hadis ini hasan diriwayatkan dalam tambahan dari cara Adabul Mufrad eh, Naam Lewat Ibnu Majah, lewat Ibnu Majah. lewat Ibnu Majah dengan derajat hadis ini hasan. Rasul menyatakan la taqumu sa'ah hatta yaqtula rajulu jarah wa akhahu abah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai seseorang itu membunuh tetangganya dan seseorang itu membunuh saudaranya dan seseorang itu membunuh ayahnya. Nauzubillah min dzalik. Ikhwati fiddin, a'azzani wa Di sini perlunya kita mengetahui betapa buruknya betapa buruknya Nah, ketika seorang itu menjadi tanda-tanda hari kiamat Naam. Yaitu naudzubillah membunuh tetangganya, membunuh saudaranya, bahkan membunuh ayahnya. Naudzubillah min Oleh karena itu Juga demikian kata beliau kasus yang terjadi adalah membunuh kaum muslimin secara umum. Pernah kejadian di Mesir, kata saya Syekhul Islam, Madinah Qahirah, di kota Kairo, selama 24 jam itu terbunuh lebih daripada 400 orang. Aku min dalik. Muslimin yang dibunuh. Karena adanya perselisihan. Karena adanya apa? Perselisihan di antara mereka. Nau min dalik. Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu jangan sampai kita punya andil mengganggu tetangganya Ingat tadi kan saya jelaskan di awal. Kemuliaan bagi yang berbuat baik kepada tetangga jelas di sisi Allah adalah mereka yang terbaik kepada tetangganya. Namun sebaliknya hadis hadis ini juga riwayat Bukhari dan derajat hadis ini sahih. Ketika Abu Hurairah meriwayatkan Kila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'zi jiranahu bilisani." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha, hiya min ahli an-nar." A'udzu billah Ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, fulana, seorang wanita itu rajin sholat malam, rajin puasa di siang hari, berbuat ini dan itu kebaikan-kebaikan, bersodakoh, tapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya dia. Apa Rasul menyatakan tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Dia min ahli nar. Ya, min ahli nar wal iyadu billah. Qalu dan sahabat bertanya lagi, "Fulana tusallil maktubah wa tasaddaqu bi bi aswar wa la tu'bi ahadan." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya min ahli jannah." Ada seorang wanita ya Rasulullah, dia sholat wajib. Dia bersedekah dengan keju sedikit keju, susu yang dikeringkan. Dan dia tidak mengganggu satu pun dari tetangganya. Apa kata Rasul? Dia min ahli jannah. Dia termasuk ahli jannah. Tapi perlu diperhatikan di sini. Betul-betul harus kita camkan. Di sini fulanah tadi fulana tadi wanita tersebut tidak disebut namanya. Nama seorang wanita yang tidak disebut namanya. Ini diantara adab sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab dari adab sahabat, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menceritakan tentang sosok wanita yang berbuat begini dan begitu tadi itu? Jawaban Rasulullah SAW langsung. Dia min ahli nar, begitu yang baik, dia min ahli jannah. Ini tambah bagi kita, pelajaran bagi kita, bahwa menyakiti tetangga mengganggu tetangga ini bagian dari dosa besar karena ancaman tadi. Karena ancaman tadi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini kita mendapatkan sekian faedah. Faedah yang pertama, penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi untuk menjaga dan memperhatikan terhadap tetangganya dan berbuat baik kepadanya. Dan ini bagi dari agama Islam. Sehingga diancam dengan ancaman neraka bagi yang tidak peduli pada tetangga dan mengganggu dan menyakiti tetangga naudzubillah Walaupun dia beramal ini dan itu kebaikan. Yang kedua, mencegah, menahan diri untuk tidak mengganggu tetangganya termasuk sebab dan tidak menyakiti dari sebab-sebab masuknya jannah surga. Kemudian Hadis yang berikutnya yaitu Rasul menyatakan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Terancam tidak masuk jannah orang yang tidak aman dari gangguan dia. Tidak masuk jannah orang yang tetangganya tidak aman dari gangguan dia. Artinya orang yang suka mengganggu tetangganya. Di sini perlu diketahui bahwa Iza mengganggu dan menyakiti tetangga tersebut akan menjerumuskan seorang pada nar neraka wal billahi من ذلك dan jangan sampai jangan sampai ini karena ini panjang urusannya kalau sampai dia menyatakan halal hukumnya menyakiti tetangga. nah kalau sampai dia menyatakan halal menyakiti tetangga, khawatir termasuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka semakin parah susahnya di neraka waliyadzubillah. Waliyadzubillah ini zalik. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah, hendaklah kita benar-benar benar-benar memperhatikan dan memberikan contoh yang terbaik menurut syar'i dalam bermuamalah dengan tetangga. Dalam bermuamalah muamalah dengan dengan tetangga. Kenapa demikian ikhwan? Perlu diketahui, diketahui bahwa kita harus memahami dan sadar tidak akan rela dan tidak akan ridho kalau kita itu disakiti oleh tetangga kita. Walaupun kita harus sabar, kaidahnya tetap kita tidak akan setuju dan tidak akan merekomendasi dan mengiyakan. Oleh karena itu, sabarnya, sabarnya di dalam bermuamalah dengan tetangga itu harus dikedepankan. sabarnya dalam bermuamalah dengan tetangga harus dikedepankan. Itu satu sisi. Sisi yang lain yaitu upaya untuk memberikan contoh yang baik kepada tangga juga demikian kita harus berlomba-lomba. Di sana, di sana ada sisi positif maknawi. Di sana ada sisi positif maknawi yaitu kita mengemban dakwah. Kita harus sunnah mengemban dakwah. Kalau naudzubillah harus sunnah berbuat jelek dan menyakiti tetangga, itu secara otomatis bukan hanya merusak hubungan tetangga, tapi mencoreng nama dakwah. Mencoreng nama dakwah ahlus sunnah yang mulia yang mubarakah ini yang diberkahi ini. Oleh karena itu, maka perjuangan dan berlomba-lomba untuk berbuat baik dan menyajikan terbaik kita kepada tetangga itu adalah perkara yang matluban syar'an yang dituntut menurut syar'i. Ikhwati fiddin, azinazakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih juga dalam Adabul Mufrad dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala jibrilu yusini bil jar hatta donantu annahu sayuwarrithuhu Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihi salam itu senantiasa terus mewasiati aku. Senantiasa berwasiat kepadaku kata Rasulullah SAW biljar agar berbuat baik dengan tetangga hatta zorantu annahu sayuwarrithuhu sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu menjadi bagian daripada ahli waris tetangganya tadi. Angkan. Saking ditekankan dan pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Seakan-akan tetangga itu menjadikan bagian daripada ahli waris tetangganya itu. Dari sini kekerabatan. Maka ikhwati fiddin. A'azinazakumullah. Ini menunjukkan apa? menunjukkan betapa besar haknya tetangga dan ke, dan keutamaan kita berbuat baik pada tetangga. Nah, Yang kedua yaitu anjuran untuk menjaga tetangga dan berbuat untuk menjaga tetangga ini berbuat baik termasuk kamal iman kesempurnaan iman. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meniadakan iman tidak sempurna imannya bagi yang tidak aman tetangganya dari gangguan dia. Bagi yang tidak aman tetangganya yang dari gangguan dia. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih Rasul menyatakan man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fal yuhsin ila jarihi. Al hadis. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Ini perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban bagi kita semua untuk berbuat baik kepada tetangga. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul dan hari kiamat. Naam. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa betul-betul sangat dianjurkan dan mulianya bagi orang yang berbuat baik kepada tetangganya karena di situ Rasul menggantungkan dengan orang yang beriman kepada Allah di hari kiamat. Orang yang berbuat yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Maka ikhwati fiddin a'azani wa perlu <clears throat> kita ketahui di sana ada dosa besar yang berkaitan dengan mengganggu, menyakiti dan merenggut kehormatan tetangga. Zina dosa besar. Menzinai tetangga lebih besar lagi dosanya. Bayangkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yaitu Mejdad ibn Aswad berkata dan bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam eh, Rasul bertanya kepada sahabatnya tentang zina maka sahabatnya menjawab haramun Salah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ashabahu anis zina. Rasul bertanya kepada para sahabatnya tentang zina, maka sahabat menjawab haramun haram haramahullah Allah wa rasuluh. Zina itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala faqala maka Rasul menyatakan li an yazniya rajul bi asyri iswatin aisaru alaih min an yazni bi imratin jari. kalau seandainya seorang itu berzina dengan 10 wanita, naudzubillah, wanita lain, itu kan dosa besar tapi lebih ringan dosa besar tapi lebih ringan daripada dia menzinai perempuan tetangganya dan ingat bukan berarti boleh Na'udzubillah dan bukan berarti ringan zina itu tetap dosa besar hitungannya 10 wanita di zina dia itu dosa besar semua dibanding dengan mendinai satu wanita tetangganya itu susahnya lebih besar yang satu tadi. Sama-sama besarnya. Sebagaimana juga mencuri. Mencuri sepuluh rumah. Orang lain jauh. susah besar semua itu. Tapi ketika tetangganya yang dicuri barangnya itu lebih besar susahnya wal iyad Ikhwati fid A'azari wa Perlu kita ketahui bahwa hadis tadi menjelaskan kepada kita betul-betul peringatan yang keras untuk tidak mengganggu tetangga kita baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dan sekaligus diantara hak tetangga atas tetangganya adalah tidak mengkhianati keluarganya dan tidak pula merebut hartanya. Nauzubillahi min dalik. Ikhwati fiddin, a'azan wa Demikian yang perlu kita camkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahwa kita tidak mungkin terlepas dari tetangga. Kita tidak lepas dari tetangga kita yang tentunya kita harus menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita tentang sikap kita terhadap tetangga kita tentang sikap kita terhadap tetangga kita disebutkan dalam hadis juga dari Bukhari daripada Abu Mufrad dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna li jarain Fa ila ayyihima Ya Rasulullah, aku memiliki dua tetangga. Kepada yang mana yang harus aku beri hadiah? Tetangga yang mana yang aku bisa memberikan hadiah kepadanya? Maka Rasul menjawab, ila akrobihima minki baban. Kamu utamakan yang paling dekat dari kamu pintunya. Kalau cukup dua-duanya ya dua-duanya. Kalau nggak cukup hanya satu, maka yang terdekat pintunya yang diutamakan untuk memberikan hadiah ketika dia ada dua tetangga tersebut maka yang lebih dekat pintunya dari dari kita ikhwati hijin a'azinazakumullah terus tetangga itu batasannya sampai mana dikatakan itu tetangga itu siapa itu tetangga anak oh iya iya itu itu juga. Nah itu itu juga. Nah itu suka. Ini suka. Itu juga iya. Itu juga iya. Itu tanda anak semua itu. Hmm. Terus tetangga itu sampai berapa sih? Diterangkan di sini dalam hadis yang sangatnya Hasan ini sebenarnya asar asar dari Hasan al Basri akar dari Hasan al Basri tabiin Ketika ditanya tentang tetangga, ketika ditanya tentang tetangga, kola arba'ina daron amamah, arba'ina kholfah, arba'ina an yamini, arba'ina an yasari. Tetangga itu adalah yaitu 40 rumah dari kamu ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan dan 40 rumah ke samping kiri. Itu tetangga. Kata siapa? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Sehingga hendaklah kita betul-betul naam berupaya berbuat terbaik kepada tetangga kita apalagi kita ini mengemban amanah dakwah amanah dakwah yang mulia ini yang berikutnya, hadis ini disahihkan oleh Syekh al bani dalam sisi hadis sahih. Dalam sisi hadis hadis sahih. Di samping diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad juga diriwayatkan dari oleh Abu Ya'la, Tabrani dan yang lainnya. Bayi Bayhaqi juga meriwayatkan dalam Al-Kubra. Yaitu dari Ibnu Abbas mengabarkan kepada Ibnu Zubair bahwa beliau mendengar Rasul aku mendengar Rasulullah SAW bersabda aku mendengar Rasulullah SAW bersabda kami itu Nabi SAW yakul laifal mu'min alladhi yasba'u wa ja'i'un bukan orang mukmin yang sempurna imannya kalau dia itu kenyang tapi tetangganya lapar bukan seorang mukmin yang sejati atau mukmin yang sempurna imannya kalau dia itu kenyang namun tetangganya kelaparan naudzubillah min dzalik ini semua pelajaran bagi kita untuk kita benar-benar berkhidmat dan berbuat baik mencurahkan semua perhatian kita dalam pengertian yaitu menjadi contoh berbuat baik kepada pelanggan dengan segala kemampuan kita, baik kemampuan dunia, terlebih kemampuan din, agama. Memberikan faedah, manfaat kepada tetangga. Satu. Yang kedua, sabar ketika tetangga mengganggu kita. Ini penting. Dan itu semua diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula dalam hadis Imam Muslim dalam sahihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Dzar Ya Abu Dzar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam "Idza tabakhta maraqah fastir ma'aha al maraqah ma'al barqati wa ta'ahad jiranaka au aksin fi jiranik wahai Abu Dar kalau kamu memasak satu masakan yang berkuah perbanyak airnya dan bagikan ke tetangga-tetangga kamu ini semua membabil ihsan membabil ihsan berbuat baik kepada tetangga wallahu a'lam bisawab itu yang bisa anak sampaikan masih kurang berapa berapa ya ada pertanyaan Fadl. pertanyaan ini walaupun perlu di cross check ya kan perlu ditasabut perlu di cross check dan ditasabut artinya benarkah seperti ini gambaran sang penanya ini ini penting karena kalau salah penggambarannya itu menggolimi pelakunya Afwan Ustaz katanya yang tanya mohon dinasehati suami saya bayangkan dia berlebihan dalam ta'awun. Kami kurang diperhatikan. Dia selalu bilang bahwa akhirat adalah yang utama. Demikian jawaban ketika dinasehati. Ya kan? Ini global sekali. Satu-satu, satu-satu. Mohon dinasehati suami saya, dia berlebihan dalam ta'awun. Oke, apa maksudnya berlebihan dalam ta'awun? Apa makna berlebihan dalam ta'awun? Kalau berlebihan dalam pengertian dia banyak bertahun dalam urusan amalan kebaikan dan takwa kepada Allah itu tidak ada istilah berlebihan. Kalau berlebihan itu banyak bertahun kepada orang lain, istrinya diterlantarkan, naam, Istrinya diterantarkan naam. Itu yang namanya dolim. Tidak boleh. susah dia. Karena Rasul menyatakan siapa bil mar'i isman an yudai'a aman yaqut. Cukup orang itu dikatakan sebagai orang yang berbuat dosa kalau menyia-nyiakan yang menjadi tanggung jawab dia. Anak istri tanggung jawab dia. Disia-siakan dia diterlantarkan demi bertahun dengan orang lain urusan harta misalnya ini namanya susah. Maka harus diperjelas. FI. Nah, yang seperti itu. Oleh karena itu maka perlu diperhatikan yang demikian bagaimana duduk permasalahannya. Dua tadi itu. Jika dia banyak bertahun, banyak bertahun, alhamdulillah. Tapi tidak menterlantarkan istri dan anaknya. Tapi ketika dia bertahun hartanya ke orang lain, namun istri dan anak diterlantarkan ini susah. Diterlantarkan ya. Kafa bil mari isman an yudai'a man yakut. Apakah menghina tetangga dan meng, dan menghibai tetangga itu termasuk dalam kategori menyakiti dan mengganggu tetangga? Jawabannya, naam menghina dan eh, nah, menghibah itu termasuk menyakiti tangga naam. Jadi harus minta maaf. Apa saja yang eh, termasuk kategori disebut mengganggu tetangga? Semua perbuatan jelek secara syar'i maupun akal sehat itu diperlakukan kepada tetangganya, baik itu ucapan maupun perbuatan itu mengganggu. Semua ucapan jelek dan perbuatan jelek yang diperuntukkan kepada tetangga itu namanya mengganggu. Apa saja? Nah, yang bernuansa jelek menurut syar'i dan akal sehat. apakah boleh kita membangunkan teman ketika tertidur tatkala kajian berlangsung? Wah, itu boleh? Bukan boleh, boleh. sangat boleh. Beda dengan ketika khutbah Jumat. Jangan dikiahkan. Kalau bangun jangan, eh, tidur dibangun Tafadhal, tafadhal. Udhu, udhu, udhu, udhu. Boleh. Nah. Ya apa isi? Apakah boleh kita menghajar orang yang membenci kita karena taklitnya mereka atau jahilnya mereka? Menghajar itu ada pembagian banyak, banyak. Tapi kalau masalah dunia, masalah dunia tidak boleh lebih dari tiga hari. Ingat, kalau masalah duniawi tidak lebih dari tiga hari saling tidak tegur sapa. Urusan apa? Dunia. Adapun masalah agama itu marotik bertingkat-tingkat sesuai dengan penyimpangannya. Itu panjang pembahasannya. Silakan buka kitabnya nanti kalau sudah belakang membahas kitab yaitu Al-Hijr karyanya Syekh Bukhari hafizahullah masyaallah apakah yang harus dilakukan kepada tetangga yang kita di, yang ketik yang bila disapa malah buang muka doakan jangan juga buang muka suka oh ente lo gitu gue gitu kan juga Gak perlu tetangga gue jangan jangan kita doakan mudah-mudahan dia baik tetap kita salami orang awam nggak ngerti assalamualaikum bisa-bisa dengan sikap kita yang lemah lembut yang baik dia akan tertarik dengan dakwah. Barakallahu fikum. Pokoknya yang seperti dokter, anak nggak bisa baca, lewat. Resep dokter kan anak dibaca itu, itu orang tertentu yang bisa baca. Ini rekod ini. Coba antum pahami. Mungkin antum juga akan kebingungan. Jika ada dua rumah sebelahan, dua-duanya tidak saling berbuat baik dan dua-duanya tidak saling mengganggu. Ayo, apa itu? Ini cari masalah yang banyak ini. Nah, nggak tapi bikin masalah coba disuruh mikir anak tentang pertanyaan ini. Kalau anak jawab, ah, puan, antum itu dulu, perbaiki dulu pertanyaannya ya apa antum ini? Coba kalau anak gitu kan, jadi anak tidak gitu. Mana anak paham ya puan, ya nggak bisa dijawab tidak paham. Kata para ulama ini perhatikan, fahmus soal nisful jawab. Ingat, fahmus soal apa? Nisful jawab. Faham tentang pertanyaan itu separuh jawaban dia kuasai. Lah anak gak paham. Ya kan separuh, kayak seperempat, kayak seberapa, kadang. Nah, aku paham gak kira-kira? Bingung kalau ini, bingung. Ya kan repot ini. Ada dua rumah sebelahan dua-duanya tidak saling berbuat baik dan dua-duanya tidak saling mengganggu. Terus ya apa gitu loh? Ya apa? Itu kan. Nah, Ah, asyik anil atau dalam bahasa lain kedua-duanya sama-sama cuek ayo kena dia menabrak pertanyaan tadi tidak sering berbuat baik itu kan cuek menabrak soal pertamanya ya susah nanti duduk di tempat lain insya Allah ya Pokoknya yang dokter-dokter is afwan. Ingat. pelajaran bahasa Indonesia itu penting. Ya mantap, kita Indonesia coba lagi ini tapi ini penting cuman lihat ya apa menurut antum yang ahli ahli bahasa ini. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Ana mempunyai tetangga yang istrinya tetangga tersebut kalau disapa oleh eh, disapa atau atau tegur sama istri anak malah cuek.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lamu bishawab. pertanyaan ya. Hmm, Sementara walaupun nggak sampai isya nggak apa ya. Ya, nggak apa ya. Ya, hmm. umumkan aja. Ya. Gimana menurut Antin? Lanjutkan apa enggak menurut